Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah nah, ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad. Ini syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Pertanyaannya, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas seputar syafaat. Perhatikan ada ya. Kita telah membahas seputar apa? asy syafaah Bahwasanya asy syafaah kami awali dulu, secara bahasa adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' au daf'il madar. Syafaat itu adalah menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan kebaikan atau terhindar dari bahaya. Itu definisi syafaat. Tapi yang diinginkan syafaat di sini adalah syafaat nanti di akhirat. Faham? Syafaat Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada al kabair, kepada penduduk surga agar segera masuk ke surga. Paham ya? Itu yang diinginkan di sini. Nah, kemarin sudah kita lewati orang yang akan mendapatkan syafaat dan orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat itu ada syarat di Syaratnya apa? Ada dua syarat. Syaratnya apa dan apa? Orang yang memberikan orang yang diberikan yang diberi syafaat sama yang diizinkan untuk memberikan syafaat, paham ya? Nah, itu ada syaratnya. Ayo. Nah, Hasan. Syaratnya apa kemarin? Ayo. Yang minta syafaat itu diridhai dari kalangan muwahhidin. Paham ya? Adapun yang memberi syafaat setelah minta dari Allah taala syaratnya apa? Dikasih apa? diizinkan. Paham ya? Nah, jadi sebenarnya kemarin kita lewati asy orang yang memberikan syafaat diizinkan. Al-masfu' ya, yang dimintakan syafaat, paham ya? Itu syaratnya ada orang diridhoi. Siapa orang diridhoi? Orang-orang dari kalangan ahli tauhid wal iman. Mafhum? Jadi kalau orang kafir enggak diridhoi, makanya orang kafir enggak dapat apa? Syafaat fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Pertanyaan berikutnya. Muhammad Ridho. Katanya orang kafir gak dapat syafaat katanya. Buktinya pamannya Rasulullah dapat. Berarti pilih kasih. Orang kafir kan nggak dapat syafaat kan? Pamannya Rasulullah Abu dapat nggak syafaat? Dapat nggak? Dapat syafaat. Gimana ini? sekali ini. Subhat. Apa? Naam, syafaatnya hanya untuk meringankan dari azab. Namanya apa namanya? Syafaat litakhfif namanya. Syafaat untuk meringankan apa? Dari azab, bukan mengentaskan dari siksaan. Adapun untuk Abu Talib kekal nggak di neraka Ibrahim? Kekal nggak Abu Talib di neraka? Nah, dapat syafaat tadi? Ayo, syafaatnya hanya pemeringan saja. Di neraka kekal abadi selama-lamanya. Nah, di situ pun kemarin kita ambil pelajaran dan juga kita ambil eh, barakallahu fi faedah bahwasanya adab yang paling ringan di neraka adabnya bagaimana adabnya Abu Talib ini Sufyan? Diapakan adabnya? Apa adabnya? Adab yang paling ringan yang diberikan kepada paman Rasulullah Abu Talib ini? Apa adabnya kemarin? Ewa, masih berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih itu ya, itu ngeri sekali. Menurut pandangan manusia itu paling ngeri itu padahal paling ringan. Walaknya Wala'iyadzubillah ya. Berikutnya sekarang syafaat yang berikutnya disimak baik-baik karena ini pembagiannya nah barakallahu fiik penting dan juga untuk bantah kelompok sesat dari kalangan siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan Halaman 191 yang cetakannya sama yang beda dikondisikan. Wa minas syafa'atil mustarakah dan termasuk syafaat yang mustarakah berserikat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW bisa memberikan syafaat dan orang lain pun bisa. Orang yang beriman. Paham? Kalau yang sebelumnya kemarin khusus seperti syafaat penduduk surga agar masuk ke surga, khusus kan Rasulullah yang punya. Kemudian barakallahu syafaat untuk apa? Untuk orang kafir Rasulullah yang punya itu syafaat itu tamannya ya Talib. Paham ya? Yang lainnya tidak. Nah sekarang syafaat yang kita bahas sekarang ini yang umum. Umum dalam artian Rasulullah bisa memberikan syafaat, yang lainnya pun juga bisa. Apa itu kita lihat? As-syafa'atu fi ahlil kabair alladziina istahaqqu dukhulan nar. Isma' baik-baik ini ya. Yaitu syafaat untuk pelaku dosa besar yang mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka. Ini syafaatnya umum. Orang mukmin bisa memberikan syafaat, para malaikat bisa memberikan syafaat, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga bisa memberikan syafaat, enggak khusus. Jadi pahami ya? Jadi syafaat yang umum apa? As-syafaah li ahlil kabair. Ingat-ingat ya Hizam, syafaat yang umum apa Hizam? Syafaat untuk siapa? Ahlul kabair, untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Yang berhak mendapatkan apa tadi? ancaman neraka tadi itu masuk ke dalam neraka dikasih syafaat fa alaihi salatu wassalam huwa wal anbiya wassalihun istimewa itu maka yang bisa memberikan syafaat dia yaitu Rasulullah sallam wal anbiya dan para nabi wassalihun dan orang-orang saleh fi haula'i alla yadkhulun nar untuk mereka-mereka ahlul kabair agar mereka tidak masuk ke dalam neraka Bismillah baik-baik ini ya syafaat ini umum atau khusus syarat syafaat untuk mengentaskan adab dari ahli kabair umum atau khusus? Umum, yang khusus kemarin. Istimewa ya, yang khusus kemarin sekarang umum. Umum maksudnya bagaimana umum? Maksudnya Rasulullah, para nabi yang lainnya, orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Jadi pahami ya insyaallah ya. Nasril 6. Dan lanjutkan. Au idza dakhalun nar wa 'udzibu fiha yashfa' fi ikhrajihim minha. Masyaallah ini. Atau apabila sudah masuk ke dalam neraka, diadab di dalamnya, kemudian apa para kalafi bisa memberikan syafaat untuk mengeluarkan mereka dari neraka tersebut. Paham ya? Dulu pernah ada nah para kalafi e, eh, pertanyaan apakah bisa memberikan syafaat orang yang masuk surga e, biar dialihkan ke neraka? Pendapat yang kuat enggak ada. Yang ada itu dari neraka ke surga. Paham ya? Waktu itu pernah ditanyakan nggak ada. Dari, dari surga ngapain neraka neraka? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang ada itu dari neraka diberi syafaat untuk ke surga. Mafhum? Dan nanti pun ada beberapa apa? Beberapa Nah barakallahu fiik hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah diadab di neraka menjadi arang bahkan. Paham ya? Akhirnya Allah taala apa? Ciduk. Kalau pernah tidur, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Nahul hayah sungai kehidupan. Akhirnya mereka apa? Tumbuh kembali, hidup kembali bagaikan apa? Tumbuhnya biji-bijian yang berada di pinggir sungai. Nah, orang-orang tersebut digelari dengan apa? Muhammad Pedion Jahannamiyun. Memang gelarnya itu memang. Jahannamiyun itu maksudnya orang-orang yang pernah masuk ke dalam neraka Jahannam. Kemudian Allah SWT nah melihat mereka masih memiliki apa? Memiliki benih-benih keimanan atau masih memiliki apa? Enam kebaikan yang Allah Taala akhirnya mengentaskan mereka ke dalam enam dari neraka ke surga. Paham ya digelar jahanamiyun karena sudah pernah masuk dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan apa? kemurkaannya. Inna rahmati ghalabat ghadabi kata Allah taala. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Mahfum. Itu terbukti ketika di akhirat, di dunia pun juga ada. Buktinya apa? Setiap kali orang berbuat salah, berbuat dosa itu nggak langsung diadab. Ya nggak? Coba kalau orang berbuat dosa langsung diadab dari langit, nggak akan kuat manusia. Masih diberi kesempatan, diberi kesempatan untuk berpikir ulang, tobat. Bayangkan itu. Mahfum. Berarti rahmatnya sangat luas kan? Rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Masya Allah. Sekali berbuat dosa dihitung satu. Berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Rahmat juga kan itu kan? Nah menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Kita lanjutkan. Disimak baik-baik di situ. Barakallahu fiqh. Yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yashfa' ghairuhu minal anbiya wa yashfa' as-salihun. Masya Allah. Nabi alaihi wasallam memberikan syafaat dan yang selainnya dari kalangan nabi juga memberikan syafaat dan juga orang-orang saleh juga memberikan apa syafaat. Syafaat untuk ahlu kabair umum atau khusus Fadil? Syafaat yang diberikan untuk ahlu kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar, khusus atau umum? Umum atau khusus? Ah, mudah sekali kan jawabannya. Tinggal milih umum atau khusus? Umum, yang yakin. Pastikan tercatat itu. Yang penting sekali ini kan kaitannya apa? Kaitannya masalah ahlu kabair karena ada kelompok yang mengatakan nggak dapat ahlu kabair kekal di neraka selama-lamanya. Pendapat siapa itu? Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, kalian lihat sini fayasfa' lahum bid wa tadarru' ila Allah bi ikhradihim minan nar fayaqbalu Allah syafaat lihat ini maka memberikan syafaat untuk mereka dengan doa dan tadarru apa tadarru itu merengek dan senantiasa terus menyebut namanya nama Allah taala merengek kepada Allah taala bi ikhradihim untuk mengeluarkan mereka dari neraka fayaqbalullahu syafa'atah kemudian Allah taala menerima syafaatnya wa yukhrijuhum minan nar dan Allah telah mengeluarkan mereka dari neraka. Wa hadhihi syafa'atu fi ahli kabair khasatun bi ahli iman. Perhatikan ini. Dan syafaat ini untuk pelaku dosa-dosa besar khusus untuk orang-orang yang beriman. Paham ya? Tapi umum dalam hal apa? Orang yang beriman, nabi dan orang-orang saleh, mereka semuanya bisa memberikan syafaat untuk al-kabair ini. Faham belum? Nah, jadi ahlu kabair dari kalangan liman yang dapat. Kan ahlu kabair kan ada yang kafir juga ada kan? Iya enggak? Orang musyrik melakukan musyrik akbar. Dosa besar atau bukan itu? Dosa besar. Ala ukhbirukum bi akbar kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Apa kata para sahabat? Tentunya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, dosa besar yang paling besar kabair yang paling besar adalah apa al-isyraku billah syirik sehingga beliau menyebutkan apa ini ahlu kabair khusus yang beriman jadi dipahami berarti kalau ahlu kabair yang kafir gak dapat itu loh bisa dipahami ya gak dapat syafaat itu perlu diperhatikan karena ahlu kabair itu gak semuanya beriman orang-orang musyrik syirik akbar eh, itu pun melakukan apa dosa besar tapi kan nggak beriman itu dapat syafaat nggak tuh Dapat syafaat enggak yang al kabair dari kalangan musyrikin dapat syafaat enggak? Enggak dapat. Hanya dalam eh, dalam keadaan dia itu beriman lihat ini. Di garis itu ya, fi ahli kabair khasah bi ahli iman. Nah, kalaupun antum eh, tidak punya kitabnya tercatat di situ. Jadi ahli kabair yang bagaimana yang dapat syafaat? Ahli kabair dari kalangan mukminin. Maafun? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa astakumullah barakallahu fikum. Langsung naik ke atas, bagian atas itu. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, matannya bagian atas itu. Fayakhrujuna bi syafa'atih ba'da ma ihtaraku wa saru fahman wa himama. Mereka orang-orang yang masuk ke neraka keluar mereka dengan sebab syafaatnya. Setelah mereka terbakar dan mereka menjadi arang dan abu, bayangkan. Sudah menjadi arang, menjadi abu, ternyata karena dapat syafaat, Allah taala apa? entaskan mereka. Allah taala keluarkan mereka. Fayadkhulunal jannata bi syafaatih, maka mereka masuk surga dengan syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang masuk neraka tadi itu. Kita lihat bawahnya itu, qala asy-syekh Shalal Fauzan, astaghfirullah al-khawarij wal mu'tazilah. Pertanyaannya, Al-Khawarij wal Mu'tazilah. Pertanyaannya perhatikan jawabannya. Mu'tazilah siapa? Pemimpin Mu'tazilah ini Fadil. Sudah kita lewati berkali-kali pandai bicara, pandai ngomong, tapi kalau suruh mengucapkan ra nggak bisa dia. Ngomongnya pandai dia, bicara luar biasa dia, tapi ra nggak bisa dia. Naam, Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Suatu ketika disuruh bilang burun. Dia nggak mau dia. Dia ganti lafaz yang lain yang maknanya sama. Komhun. Komhun itu kan maknanya burun sama gandum. Cuman bedanya kalau komhun nggak ada roknya. Selamat dia. Paham ya? Kalau burun ada roknya nggak mau dia. Siapa tadi? Wasil bin Atta al Ghazal. Nah, Pertanyaan berikutnya, ini sekedar mengulang dikit enggak masalah. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu mengulang-ulang. Kullama takarrar takarrar. Semakin diulang-ulang, semakin melekat seharusnya. Paham ya? Nah, Iqbal. Pertanyaan berikutnya. Kapan terjadinya penyelewengan awal kali muncul? Nah, barakallahu fiik. Wasil bin Atha Al-Ghazali kapan? Di majelisnya siapa waktu itu? Ketika ada orang bertanya, "Ya Imam, ma hukmu sahibil kabirah wahai Imam?" Apa hukumnya pelaku dosa besar? Langsung berdiri dia. La mukmin wala kafir, walakin fi masilah bainal masilatain katanya. Pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir, tapi dia berada di antara berada di suatu tempat di antara dua tempat. Di majelisnya siapa itu? Naam, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri waktu itu. Paham ya? Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, langsung setelah itu qad tazala wasil. Paham ya? Wasil menyendiri dengan pendapat tadi ditemani teman dekatnya siapa itu? Antum? Antum? Siapa? Labas. Eh, nam. Antum? Izan. Ah? Eh? Nam Amr bin Ubaid. Bin Ubaid itu ada. Amr bin Ubaid. Nam. Wasnu apa? Yang kedua, Al-Khawarij. Siapa? Bosnya ini Muhammad Ridha. Bosnya Khawarij apa? Pertama kali muncul dalam Islam ini bid'ah pertama kali muncul bid'atul Khawarij. Awalu bid'atin zaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul Khawarij. Siapa pelopornya? mulutnya lancang, nggak punya adab, nggak punya sopan santun, nggak punya unggah-ungguh dia. Sudah nggak bilang ya Rasulullah wala ya Nabi Allah, ya Muhammad, ya Muhammad. Berbuat adil kau ya Muhammad. Karena waktu itu tragedinya bagaimana? Rasulullah SAW membagikan harta kepada sebagian para sahabat yang baru masuk Islam dikasih yang apa? Dikasih enam lebih banyak. Yang sudah masuk Islam lama dikasih apa? Dengan pemberian sedikit. Nah, nggak sabar dia langsung memprotes, mengkritik kebijakan pemimpin waktu itu. Siapa orang tersebut? Dzulkarnain? <laughs> siapa? Siapa siapa? Dzul Dul Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Paham ya? Jadi yang dulu itu disimpan faedahnya ya, ada Kornein, raja yang bikin benteng terus siapa, Siapa? Ya Ya'jud Ma'jud, ada Suwaikotain Dzul juga itu. Paham ya? Yang apa? Yang akan menghancur Ka'bah di akhir zaman nanti, ya kan? Kemudian Dul Khuwaisirah, pemimpin Khawarij pertama kali yang protes terhadap kebijakan pemimpin. Paham ya? Mengatakan, "Eh, dari Muhammad, berbuat adil lah kalau Muhammad," katanya. Kemudian ada tuh siapa lagi? Hmm? Banyak sana kan yang pakai dudu itu, dusiptain. Nah, dusiptain. Siapa dusiptain? Dusiptain, orang yang memiliki dua cucu. Dusiptain Antum. Siapa? Hah? Dusiptain. Rasulullah. Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Karena apa? Karena Ali bin Abi Thalib ada anak-anak Husain dan Hasan, Hasan dan Husain. Paham ya? Itu. Kemudian ada itu lagi enggak? Dumalin, Nah, dzumalin. Pelajaran nahwu ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi itu sekedar selingan bahwasanya Khawarij pertama kami yang mempelopori siapanya Dzul Khuwaisir at ini. Para ulama mengatakan awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul Khawarij. Setelah itu baru muncul nanti bid'ah yang lainnya seperti Sufiyah, Syiah itu setelahnya semuanya. Paham ya? pun yang pertama kali Khawarij sejak zaman Rasulullah sudah ada. Hingga saat ini benih-benih pemikiran Khawarij masih ada. Di antaranya apa? Di antaranya yang suka apa? Demonstrasi. Turun ke jalan ya kan, teriak-teriak ya, bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Nah, itu hati-hati para fiik. Makanya waktu itu Umar Khattab sempat ngomong apa? Waktu mendengar Rasulullah dicaci maki, dihina, direndahkan seperti itu, apa kata Umar? "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Siapa tadi? yang lama penggal lehernya. Apa kata Rasulullah SAW? Dakwah, biarkan dia. Biarkan dia hidup. Nanti akan lahir dari keturunan dia yang semisal dia. Hingga saat ini. Tidak puas, tidak terima dan kebijakan pemimpin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin atau pemerintah. Protes dengan protes yang frontal. Ada yang dengan membuat keonaran, keributan, huru hara, demonstrasi hingga saat ini. Paham ya? BBM naik dikit teriak-teriak. Minyak goreng naik dikit teriak-teriak. Paham ya? Ketika murah pun apa? nggak mau beli juga. Paham ya? Maksudnya apa? Banyak kejadian yang seperti itu Allah musta'an. Hati-hati. Benih-benih pemikiran khawarij itu masih terselubung. Nah, kita harus waspada ya ahlu sunnah wal jamaah sangat anti yang namanya demonstrasi dan demokrasi. Paham ya? Demokrasi. Nah, karena sekarang barakallahu fiik eh, ahlu sunnah yang tercoreng nama-nama mereka merusak dakwah ahlu sunnah wal jamaah dakwah salafiyah ada di antara mereka yang membolehkan demokrasi, membolehkan pemilu. Kalau nggak milih nanti yang naik apa? Orang kafir katanya. ya. Kemudian nanti kalau naik orang kafir, ahlu sunnah akan dihancurkan, kemudian nggak bisa dakwah. Tahu dari mana perkara gaib kok? Ya kan? Perkara yang belum terjadi kan? Namun Allah musta'an banyak subhat seperti itu ya. Sangat disayangkan. Nah, makanya anak himbau ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini ingat-ingat jangan pernah ikut pesta demokrasi wala pemilu. Hak asasi manusia itu nggak ada yang bisa maksa. Kalau dia maksa antum harus ikut. Tanggal sekian, jam sekian harus datang ke TPS. Bang ya? Harus kalau nggak mau datang, nanti kalau bikin KTP, bikin ini dipersulit. Hak asasi, hak asasi manusia itu nggak bisa dipaksakan. Kalau dia ngomong kayak gitu, langsung laporkan atasan kena pasal dia. Pasal berapa? Allah alam. <laughs> Paham ya? Yang jelas kalau hak asasi manusia itu nggak bisa dipaksakan. Paham ya? Kalau mereka mengatakan nanti tanggal sekian sekian ke TPS, apa TPS itu? Tempat pemungutan suara akan menurut versi mereka kita katakan, maaf Pak, kami sudah punya TPS sendiri tempat pembuangan sampah. Selesai urusan sudah. Lantar kita kita senyum-senyum, Insya Allah kita datang, datang nggak nyoblos juga, datang malah nyoblos semuanya. Sama aja. Paham ya? Tahun-tahun waktu sebelumnya ketika apa barakallahu di Jakarta pemilihan gubernur Ahok paham ya, <laughs> Dengan siapa itu? Nah, ada dari kalangan Hizbiyun yang mengaku al-sunnah memfatwakan boleh pemilu akhirnya berjenggot berjubah datang ke TPS. Allah musta'an. Jangan, jangan tertipu ya, enggak ada. Kalau mereka dengan sistem itu kita nggak ikut campur. La pesta pemilu wala demokrasi. Tapi kalau terangkat jadi pemimpin dan pemimpin negara muslim merintahkan orang yang baik dan ma'ruf, wajib kita taat. Baik aja udah. Ya? Prosesnya urusan mereka. Nah, mullah alam suat. Nah, barakallahu fiik. Ini yang kita ambil ada yang berikutnya insyaallah taala penjabaran tentang khawatir dan mu'tazilah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu assalamu alaihi wa alamin.